Sebagai hamba yang lemah, kita mengetahui bahwasanya diri kita membutuhkan banyak hal di dalam kehidupan ini. Kita tahu di saat kita lapar maka pertanda kita butuh kepada makan. Di saat kita haus, kita butuh kepada minum. Di saat kita lelah, kita butuh istirahat. Di saat kita mengantuk, kita butuh tidur. Akan tetapi ma'asyiral muslimin sering saja manusia itu selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan fisiknya dia lupa ada yang sangat dibutuhkan oleh jiwanya yaitu kebutuhan ruh setiap insan yang hidup memiliki ruh dan ternyata ma'asyiral muslimin ruh kita ini memiliki kebutuhan kita memiliki jiwa kita memiliki hati dan hati beserta jiwa kita memiliki kebutuhan yang sering kita mengabaikannya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, kebutuhan hati kita, kebutuhan jiwa dan ruh kita adalah zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Itulah kebutuhan jiwa. Itulah kebutuhan hati. Ibaratkan makanan, dialah makanan hati kita. Allah berfirman dalil yang menerangkan hal demikian. Ala bidikirillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Allah tidak sebutkan di dalam ayat ini tenangnya hati dengan maksiat, tenangnya hati dengan kekayaan tidak, tapi dengan mengingat Allah, bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kebutuhan hati ma'asyiral muslimin. Makanya di antara tujuan para penuntut ilmu datang ke majlis-majlis ilmu adalah dalam rangka zikrullah, mengingat Allah. Di antara tujuan para penuntut ilmu menghadiri majlis-majlis ilmu adalah untuk memberikan kebutuhan hati mereka. Kebutuhan jiwa mereka yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Silahkan buktikan dan akan menemukan Bagaimana seseorang yang rutin menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, istiqamah di atasnya, maka apabila dia tidak menuntut ilmu dalam beberapa hari, dalam sepekan, dia merasakan ada yang kurang dalam dirinya. Ada sesuatu yang dia tidak temukan dalam jiwanya. Ada yang kurang. Ya, karena selama ini dia merasakan terpenuhi. Selama ini dia merasakan tercukupi kebutuhan jiwa tersebut, tapi suatu saat dia terhalang dan dia merasakan kekurangan. Ma'asyur muslimin, inilah kebutuhan jiwa seorang insan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat sang penciptanya, mengingat tempat ketenangan dirinya, karena Allah telah takdirkan. Allah yang menciptakan hati. Dan Allah yang telah mentakdirkan hati. Mendapatkan kesempurnaan di saat dia berada di dalam zikrullah. Di saat dia berada di dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah kebutuhan hati kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ma'asyiral muslimin, kita masuki kajian tafsir kita pada malam hari ini, malam yang terakhir sebelum daurah. Kajian yang terakhir sebelum daurah insyaallah. Kita tidak melanjutkan tafsir kita dari surat Al-Maidah tidak tapi kita mengambil beberapa ayat dari surat Al-Furqan. Tepatnya ayat yang ke-63 dari surat Al-Furqan dan seterusnya. Di dalam Al-Quran terjemahan yang ada di masjid kita itu halaman 365. 365. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit saya keluar dari tema. Membaca dekatnya seseorang dengan Al-Qur'an. Di antara tanda-tanda orang dekat dengan Al-Qur'an ma'asyiral muslimin, di saat dikatakan surat Al-Furqan, maka di saat dia mencarinya, dia buka Al-Quran mencarinya, dia nggak butuh untuk melihat kepada daftar isi Al-Quran. Daftar surat, bolak-balik, bolak. nggak perlu. Orang yang dekat dengan Al-Quran dia tahu, wah Al-Furqan ini rasanya letaknya di tengah-tengah. Lebih condong ke yang akhir. Maka dia buka Al-Quran, dia lihat Al-Quran, langsung dibagi, kemudian dia bolak-balik sedikit. Ketemu. Gak perlu harus buka kemana? Iya daftar isi apa daftar Al-Furqan dari awal surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Araf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Yusuf. Habis waktu. Di sisi lain orang tahu, nah ini jarang baca Quran. Nah, maaf kalau saya lihat tadi banyak. Ya. Bahkan sekarang masih ada yang belum ketemu itu terlebih khusus yang yang tidak Al-Qur'annya tidak Al-Qur'an terjemahan masjid kita. Jadi kalau Quran terjemahan masjid sudah keburu saya bilang 365 maka gampang bukanya. Insya Allah pertemuan-pertemuan ke depan saya tidak sebutkan halamannya biar bolak-balik carinya. Selesai kajian baru ketemu ayatnya. Oh, ini dia. Ikhwan sekalian azakumullah pada zaman dahulu orang hafal Quran. Anak-anak kecil, dewasa hafal Quran zaman sekarang yang disebut kiai ulamanya saja banyak nggak hafal Quran. Subhanallah. Ini musibah yang menimpa umat Islam keseluruhannya. Baiklah ma'asyar muslimin, mohon maaf saya telah keluar dari tema. Perhatikan surat Al-Furqan ayat yang ke-63. Kita baca beberapa ayat kita terangkan insya Allah, kemudian kita lanjutkan, kita terangkan, kita lanjutkan, dan semoga kita berhasil menyelesaikan sampai ayat yang ke-77 pada malam hari ini insya Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabb kita telah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما sampai di sini dulu Allah Subhanahu wa taala وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما dan همبا همبا الرحمن همبا همبا hamba sang adalah orang-orang yang berjalan di atas permukaan bumi hauna dengan tenang dengan tentram dengan menundukkan hati wa idza khatabahumul jahilun dan apabila orang-orang yang bodoh berbicara kepada mereka menyapa mereka Qalu salama. Maka mereka berkata, mereka menjawab, salama. Mengucapkan selamat. Mengucapkan perkataan yang baik. Walladina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyamah. Dan orang-orang yang menjalani malam mereka. Menghabiskan malam mereka dengan sujud. Dan dengan berdiri walladzina yaqulun dan orang-orang yang mengatakan dalam doa. Orang-orang yang mengatakan Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah dari kami azab neraka jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Sungguhnya azabnya itu azab neraka jahannam kana gharama adalah azab yang menempel, adalah azab yang menghancurkan innaha sa'at mustaqarra wa muqama sungguhnya dia neraka jahannam sa'at mustaqarra sejelek-jeleknya tempat menetap tempat berdiam wa muqama dan tempat tinggal walladzina idza anfaqu dan orang-orang yang apabila mereka berinfak lam yusrifu mereka tidak berlebih-lebihan walam yaqtur dan mereka tidak pula bakhil wa kana baina dzalika qawama akan tetapi infaknya di antara keduanya dengan lurus dengan wajar ikhwah sekalian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah kita telah mendengarkan makna secara perkata dari surat ini kita terangkan lebih luas lagi biiznillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ibadur rahman dan hamba-hamba sang Ar-Rahman, sang pengasih. Di sini Allah menyandarkan, menyebutkan hamba-hamba dan disandarkan dengan namanya yaitu Ar-Rahman. Di sini terdapat suatu rahasia. Apa rahasianya? Rahasianya adalah penghormatan pengagungan, kemuliaan hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Kemuliaan buat dirinya, hamba dari Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah sebutkan ini hamba Allah, menunjukkan bahwasanya dia dekat dengan Allah. Sama seperti seseorang mengatakan hamba dunia. Hamba apa? hamba dunia menunjukkan apa? Dia adalah pengejar dunia. Pengejar dunia. Hidupnya untuk dunia. Walaupun sebenarnya yang menciptakan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dinisbatkan, disandarkan kepada dunia adalah dalam rangka penghinaan. Begitu pula sebaliknya. Di dalam ayat ini disandarkan kepada Allah menunjukkan kemuliaan, pengagungan. Sebagaimana Rasulullah SAW disandarkan dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah pengagungan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'bah disebut apa? Baitullah, rumah Allah. Pengagungan terhadap Ka'bah tersebut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan bahwasanya Allah memiliki hamba-hamba yang mulia, yang diagungkan, yang dimuliakan. Allah sebut dengan bahasa wa ibadur rahman dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Hamba yang mulia. Apa sifat-sifat mereka? Allah sebutkan sifat-sifat mereka sampai akhir surat ini insyaallah. Di antaranya yang pertama kata Allah, "Alladzina yamshuna alal ardi hauna yaitu orang-orang yang berjalan di atas permukaan bumi dengan hauna hauna ini secara bahasa artinya lembut ringan maksudnya dia berjalan di atas permukaan bumi itu dengan tenang dan merendahkan diri Al-Hafidh Ibn Kathir mengatakan bisakinah wawakar dengan tenang dan dibawa. Syekh Sa'di menyebutkan bitawadu' lillahi wa dengan merendahkan diri kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Maka tidak termasuk di dalam ayat ini orang yang berjalan linting baju, bikin tato di lengannya, memperlagakan besarnya ototnya, tidak termasuk dalam ayat ini. Mereka bukan hamba-hamba yang dipuji oleh Allah. Atau berjalan dengan jalan yang sombong. Atau mengendarai. Bawa motor kencang-kencangan, ugal-ugalan. Tidak termasuk dalam ayat ini. Mereka bukan ibadur rahman yang dimuliakan. Maka di sini masyarakat muslimin ingat Allah memiliki hamba-hamba yang mereka apabila berjalan kelihatan mereka merendahkan diri kepada Allah dan kepada makhluk-makhluknya. Kadang tidak seorang kalau sudah jadi pejabat, wah jalannya masya Allah, nggak lihat kiri, nggak lihat kanan, lihatnya ke atas. Ayat ini menghina mereka, mengingatkan mereka, melarang mereka. Nah, Hendaknya kita tersentuh, terketuk oleh ayat ini untuk tidak seperti itu. Allah nggak cinta. Walaupun mungkin diri kita cinta berjalan seperti itu. Saya orang hebat nih. Seorang kaya nih. Seatasan nih. Di bawah saya lagi melewati sekumpulan bawahan saya. Allah nggak cinta dengan anda. Bukan seperti itu yang dicintai oleh Allah. Allah ibadur rahman. Alladzina yamshuna alal ardi hauna yang berjalan di atas permukaan bumi ini dengan merendahkan diri. Ada pula sebaliknya ma'asyiral muslimin. Syaitan, perhatikan syaitan, kalau tidak menarik kita berlebih-lebihan, maka dia kadang menarik kita untuk mer terlalu merendah-rendahkan. Ada sebagian orang-orang ahli ibadah karena ingin tidak kelihatan sombong tapi malah sebaliknya di saat dia berjalan kayak orang lemas uh, eh, seperti orang sakit uh, pak kenapa jalannya kayak gitu pak oh iya kita kan nggak boleh sombong suaranya apa pak kita kan nggak boleh sombong nggak kedengaran suaranya nggak juga boleh juga tidak boleh Makanya eh, Imam Ibn Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Talbis Iblis menerangkan ada sebagian ahli ibadah yang jatuh dalam jeratan iblis. Biar gak kelihatan bermegah-megahan sengaja pakai baju tambal-tambalan. Pakai baju apa? Tambalan. Supaya kelihatan, wah oh, ini orang zuhud sekali ini, gak cinta dunia, sengaja Padahal di balik baju tambalnya ada pujian manusia yang dia cari. Na'udzubillah. Ada pujian manusia yang dia cari. Ini orang akan disingkapkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kedustaannya. Dia tidak dia bisa menipu manusia, tapi dia tidak bisa menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ma'asyur muslimin ditemukan sebagian para Pendahulu kita dari kalangan sahabat membenci orang-orang yang jalannya kayak orang lemas. Diriwayatkan sahabat yang mulia Umar bin Khattab pernah melihat seorang pemuda jalannya lemas, lar lemas. Kata kata Umar, "Ma ba'luka anta marid?" Kenapa engkau? Sakit ya? Kemudian kata tersebut, "Tidak." Kemudian dimarahi oleh Umar radhiyallahu taala anhu Wallah. Dimarahi Allah. Maksud daripada hauna di sini dia berjalan tenang. Tapi dia merendahkan dirinya. Bahkan kalau seandainya kita melihat kepada jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita temukan bagaimana jalannya Rasul. Rasulullah jalannya cepat atau sedang atau kayak orang lemas nggak makan. Hah? Di dalam hadis bahwa Bapak hmm. sekalian temukan jalannya Rasulullah cepat atau sedang atau seperti orang nggak makan. Yang mana ini? Yang pertama, yang kedua, yang tinggi dia Yang, yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berjalan maka seolah-olah seseorang turun dari atas ke bawah, seolah-olah bumi dilipatkan buat beliau. Beliau berjalan dengan cepatnya. Seperti ini sunnah Rasulullah jalan cepat. Sunnah Nabi kita berjalan dengan cepat. Subhanallah. Banyak para tabib, para dokter, para ahli medis menemukan rahasia yang luar biasa di balik kecepatan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian para ulama menirukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya teringat Syekh kami Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah. Beliau setiap salat itu jalan kaki di rumah beliau. Jaraknya 300 sampai 400 meter. 300 sampai 400 meter jalan kaki. Biasanya para penuntut ilmu mau datang waktu zuhur sudah nunggu di depan rumahnya Syekh Uthaymin. Kenapa kira-kira masyarakat muslimin? karena ingin mendapatkan ilmu dari Syekh Utsaimin. Begitu Syekh keluar ada seorang bertanya, ada seseorang setoran hafalan setoran apa? Setoran hafalan, mungkin hafalan daripada nazam atau daripada bait-bait fikih dan segala macamnya, macam-macam. Nah, syekh dan murid-murid tersebut melakukan tanya jawab tersebut dan setoran tersebut sambil berjalan. Dan yang anehnya, biasanya murid-muridnya yang masih muda ketinggalan di belakang. Kesusahan mengikuti langkahnya Syekh Muhammad bin Saleh Femi rahimahullah pada beliau berusia 70 80 an Hmm, ada bapak-bapak usia 80-an siap lomba jalan sama yang muda-muda sama santri. Subhanallah. Ketiga, beliau umrah ada dua tanda di tempat sa'i yang di sana disunnahkan lari kencang. Kalau di saat tawaf di Ka'bah disunnahkan lari-lari kecil pada tiga putaran yang pertama. Adapun di saat sa'i antara Sofa dan Marwa ada dua batas disunnahkan lari kencang sekencang-kencangnya. Syekh Utsaimin rahimahullah berjalan dengan beberapa murid beliau yang masih muda, begitu melewati dua batas tersebut beliau berlari kencang, ketinggalan semuanya. Subhanallah, di saat usia beliau 80-an. Hmm. Saya pengen lihat bapak-bapak di sini ngalahin larinya santri. Masyaallah muslimin, luar biasa nabi kita. Luar biasa Rasulullah SAW. Di balik jalan kencangnya Rasulullah terdapat hikmah, terdapat kesehatan, terdapat suatu kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini mengenai hauna berjalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berfirman, wa idha khatabahumul jahilun Qalu salama. Dan apabila orang-orang yang bodoh, di sini Allah menyebutkan orang-orang yang bodoh, menegur mereka. Tegur yang dimaksud di sini teguran hinaan. Apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka, mengeluarkan perkataan menghina mereka, mereka mereka mengatakan qalu salama. Mereka mengatakan perkataan yang baik, selamat. Jadi mereka bukan orang yang bodoh pula. Tapi mereka adalah orang-orang yang berakal. Di saat mereka diejek, dihina, maka mereka tidak membalas dengan ejekan dan hinaan pula. Biar mereka jatuh dalam kesalahan, jangan kesalahan mereka tersebut menyebabkan saya salah pula. Mereka mengatakan, Qalu salam. Mereka adalah orang-orang yang membalas Kejelekan dengan kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Ini mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat yang ke-35? Surat Fussilat ayat yang keberapa? 35 halaman berapa Bapak? Halaman 480. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa 34 35 idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah balaslah kejelekan dengan kebaikan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim orang yang antara dirimu dan diri mereka terdapat permusuhan akan berubah menjadi kekasih yang dekat. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membalas kejelekan dengan kebaikan. Akan tetapi ini berat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan berat. Apa kata Allah? Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hadzin azim. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang sabar dan tidak ada orang yang melakukannya kecuali orang-orang yang dianugerahkan keberuntungan yang besar. Orang-orang yang dianugerahkan keberuntungan yang besar. Wa idza khatabahumul jahilun halu salama. Apabila orang-orang bodoh menegur mereka, mereka mengatakan salama. Biarkan. Jangan malah kita sebaliknya. Kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Oh syawarih wa'ful liha. Jaga jenggot, guntinglah kumis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selisih orang-orang Majusi, kata Rasulullah sallam. Begitu baca hadis, oh iya, perhatiin jaga jenggot ini sunnah sunnah Nabi. Wah, sunnah Nabi. Mulailah kita menjaga jenggot. Satu-satunya sunnah yang dibawa dalam kubur nantinya. Begitu kita sudah mulai berjenggot, jalan di luar dilihat oleh orang, wah, be, kambing. Masya Allah. Khatabahumul mujahilun. Apabila orang-orang bodoh menegur, menegur mereka. Di sini kalau kita nggak sabar-sabar, otak kita akan jalan. Wah iya, apa ya binatang yang gak berjenggot ya? Dia mengatakan mencari binatang yang berjenggot, kita cari pula apa binatang yang tidak berjenggot, cacing. Begitu dia panggil, hei kambing, ya cacing. Tidak, bukan seperti itu mahasirah muslimin. Bukan seperti itu. Akan tapi wa idza khatabahumul jahilun qalu sama. Berarti dikatakan ditegur oleh orang-orang jahil, mereka mengatakan perkataan yang yang baik. Mereka mengatakan perkataan baik. Jangan kesalahan orang lain menyebabkan kita salah pula. Jangan kesalahan yang lain menyebabkan kita salah. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kemudian ayat berikutnya wa Dan orang-orang yang melewati yabit maknanya bermalam. Maka di dalam ibadah haji ada yang namanya mabit di Muzdalifah. Maknanya apa? Bermalam di Muzdalifah. Karena memang ajaran Nabi di Muzdalifah itu kita bermalam sampai subuh. Sampai subuh. Boleh tidak sampai subuh bagi orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit. Dan ini adalah salah satu kesalahan fatal dari mayoritas jamaah haji kita. Tidak bermalam di Muzdalifah. Cuma numpang lewat, ambil batu, kemudian berangkat dan orang-orang yang menunaikan malam mereka sujudaw wa qiyama dengan sujud dan dengan berdiri. Allahu akbar, mulia mereka. Melewati malam bukan dengan orok-orok, bukan dengan tidur. Apa kata Rasulullah? Menghina sekumpulan manusia yang apabila malam lewat maka mereka seperti bangkai-bangkai Masya Allah. Malam seperti bangkai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hamba-hamba yang apabila malam datang maka mereka melewatinya dengan sujud dan dengan berdiri. Apa kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-17 dan yang ke-18? Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashar hum yastaghfirun. Mereka adalah orang, mereka adalah suatu kaum yang sangat sedikit sekali berbaringnya di malam hari. Allah Akbar. Ternyata ma'asyiral muslimin ada hamba-hamba Allah sedikit berbaringnya di malam hari Wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di saat waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan dibangkitkan bersama mereka atau tidak? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaknya kalian melakukan salat malam karena dia adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Kebiasaan orang-orang yang soleh. Berarti orang-orang yang soleh, kebiasaan mereka apa? Sholat malam. Kalau tidak sholat malam, maka berarti bukan Saya ulangi, kebiasaan orang-orang soleh adalah sholat malam. Berarti kalau nggak sholat malam berarti bukan Ansar jelas di mana kita ma'asyar muslimin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai seseorang yang tidur di malam hari sampai subuh. Apa kata Rasulullah? Dzaka rajulun balasyaitan fi udhuni. Itu adalah seseorang yang syaitan telah kencing di telinganya. Allah Akbar. Orang yang tidak bangun salat malam. Maka ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan mudahkan keluarga kita dan seluruh kaum muslimin untuk bisa mengamalkan ajarannya atau kebiasaan orang-orang soleh ini. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, ternyata salat malam tersebut bukan cuma mendatangkan pahala. Akan tetapi juga menggugurkan dosa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita bacakan potongan pertamanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء من الأن الجسد Hendaknya kalian melakukan salat malam sesungguhnya dia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Dan sesungguhnya salat malam tersebut adalah kedekatan kepada Allah. Pencegah daripada dosa. Betul. Orang kalau semalaman dia beribadah. Kalau tadi malam dia salat malam. Pagi mau berbuat dosa. Itu akan ada seperti ganjalan di hatinya. Masa habis salat nyolong. Terasa seperti itu. Ya atau tidak? Iya. Tanpa dia sadari sholat malamnya pencegah daripada dosa. Pemanhatun 'anil isim. wa takfirun Penghapus buat kesalahan-kesalahan, buat dosa-dosa. Dan yang lebih luar biasa, wa matradatun lidai 'anil jasad. Dan pengusir penyakit dari tubuh. Allah Akbar. Pengusir penyakit dari tubuh kata Rasulullah SAW. Terbukti dan bukan saya orangnya yang pantas untuk berbicara mengenai kesehatan membuktikan bahwasanya secara ilmiah bangun di malam hari di penghujung malam beribadah rukuk dan sujud banyak kesehatan-kesehatan yang didapatkan di sana. Dan di antara kemuliaan sholat malam sebagaimana yang telah kita katakan yaitu menggugurkan dosa. Karena ma'asyiral muslimin salat malam tersebut salat yang dilakukan sembunyi-sembunyi sama seperti sodakoh yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai sodakoh yang sembunyi-sembunyi? <clears throat> Sungguhnya sodakoh sir tutfi'u ghadabar Rabb. Sembunyi sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan salat malam tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh banyak orang. Maka jangan kita sudah sholat malam sembunyi-sembunyi, besoknya kita umumkan di media massa. Sekarang kan ada ada internet ya, banyak nih ulahnya. Ada WhatsApp, ada yang sejenis yang ngumit Alhamdulillah tadi malam saya sudah sholat malam Yang baca Wah hebat Ingat ma'asyurul muslimin Kata Imam Jauzi rahimahullah Imam Qayyim rahimahullah Di antara Kejahatan syaitan Perhatikan Di antara kejahatan syaitan Kalaulah syaitan tersebut tidak mampu menghalangi seseorang untuk beribadah, maka dia berusaha memindahkan ibadahnya dari diwanus sir ke diwanul jar. Dari ibadah yang sembunyi-sembunyi menjadi ibadah yang terang-terangan. Gak berhasil dia menghalangi orang sholat malam, si A dia halangi dari salat malam nggak berhasil sholat malam juga dia sendiri tengah malam dia sholat di rumahnya gak ada yang tahu tapi setan berusaha walaupun gak berusaha menghalangi tapi dia berusaha memindahkan dari ibadah yang paling mulia dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dipindahkan ke ibadah yang kurang mulia dilakukan dengan terang-terangan Masya Allah ini syaitan. Kalau dia tidak berhasil menghalangi dari suatu ibadah, dia berusaha mengurangi nilai ibadah tersebut. Ini syaitan. Kadang syaitan menjauhkan seseorang di antara tipu daya syaitan juga, menjauhkan seseorang daripada ibadah wajib dengan dihadapkan kepadanya, diantarkan kepadanya ibadah sunnah. Ada juga syaitan seperti ini. Bagaimana agar si A itu gak salat subuh? Gimana caranya? Dibangunkan dia untuk salat tahajud. Dibangunkan dia untuk salat tahajud. Sehingga dia salat tahajud terus. Dekat-dekat subuh tiduran. Allah Allah. Syaitan. Jadi syaitan itu bukan cuma menghalangi dari ibadah, tapi berusaha menguranginya, menguranginya, menguranginya. Kalau tidak dapat menghalangi, setidak-tidaknya mengurangi. Nauzubillah. Maka apa kata Allah? Inna syaitana lakum adu. Sungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh. Maka salah besar orang-orang yang berteman dengan syaitan seperti apa yang dilakukan oleh para dukun para tukang sihir nas'alullah as-salamata wal afiyah والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما dan orang-orang yang mengatakan ya Rabb kami jauhkanlah azab neraka jahanam dari kami sungguhnya azabnya adalah azab yang kekal Gharama atau gharamah diartikan dalam bahasa modern sekarang ini seperti denda. Si A terkena denda. Maka denda tersebut seolah-olah menempel pada dirinya. Di sini kata-kata gharamah menerangkan bahwasanya azab neraka jahanam tersebut betul-betul menempel pada dirinya di saat dia diadab dalam neraka, nggak ada tempat dia bisa menghindar, tidak ada tempat dia bisa bersembunyi. Dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ditutup. Narum muqsadah, ditutup. Jadi dia disiksa dengan panasnya api dan dengan pengapnya suasana. Na'udzubillah. Beda dengan api dunia api dunia masuk ke dalam gelas, tutup, mati apinya. Tapi ini bukan api dunia, bukan sembarang api, tapi adalah api neraka jahanam. Apa kata Rasulullah SAW? Saking dahsyatnya api neraka jahanam tersebut, maka sebagian darinya makan bagian lainnya. Subhanallah. Sebagian dari api tersebut makannya api. Sebagian makan sebagian. Saking dahsyatnya. Saking dahsyatnya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala membagi api tersebut. Ada api yang panas dan ada siksaan yang dingin. Subhanallah. Nas'alullah al wal'afiyah. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguhnya dia atau neraka jahanam tersebut adalah sejelek-jeleknya tempat tinggal dan tempat menetap atau tempat menetap menetap dan tempat kediaman sama saat mustaqarra wa saat saat mustaqarra wa muqam para ahli tafsir di antaranya Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan bahwasanya ayat yang menerangkan mengenai azab yang paling dahsyat di dalam Al-Qur'an adalah firman Allah fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah. Kata Allah dalam surat An-Naba. Rasakanlah. Maka sesungguhnya kami tidak akan menambah bagimu kecuali hanya azab. Maka ma'asyiral muslimin volume adab di dalam neraka makin lama makin naik per detik. Bahkan kalau ada kecil dari detik lagi lebih kecil lagi daripada detik. Setiap detik volume azabnya makin bertambah. Bagaimana dengan orang yang akan kekal di dalamnya masyarakat muslimin? Beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, tiap hari makin bertambah azabnya. Ma'udzubillah. Makin dia menjerit, memanggil Allah subhanahu wa ta'ala, maka para malaikat mengatakan, Ikhsa'u, qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Diam kalian di dalamnya. Subhanallah. Maka ma'asyur muslimin amat merugi orang-orang yang menukar dunia dengan akhirat. Mengutamakan dunia dengan akhirat. Mengejar kehidupan yang fana, mengabaikan kehidupan yang abadi. Dunia dikejar tunggang langgang, kalang kabut. Gak siang, gak malam, mengejar dunia. Tapi mengejar akhirat. Subhanallah, mereka selalu melupakannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما dan orang-orang yang apabila mereka berinfak mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula bakhil akan tetapi mengambil jalan tengah di antara keduanya. Saya tidak perlu menerangkan panjang lebar sudah hampir jam 9. Intinya di antara hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang yaitu orang-orang yang suka berinfak akan tetapi infaknya nggak berlebih-lebihan dan tidak pula bakhil. akan tetapi pertengahan. Lalu bagaimana dengan kisah sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginfakkan seluruh hartanya. Kata Rasulullah SAW, lalu bagaimana keluargamu? Ya Abu Bakar, kata Abu Bakar, saya titipkan mereka kepada Allah. Rasulullah SAW diam dan tidak mengingkari. Menunjukkan Rasulullah setuju. Timbul pertanyaan di sini, bolehkah kita berinfak sampai ke seluruh harta kita? Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dan diakui oleh Rasulullah saw Alaihi Istri Rasul gak jauh-jauh dan ipar beliau. Dua wanita mulia yang terkenal dermawan Kedua-duanya apabila berinfak sampai habis. Allah Akbar. Dan keduanya adalah putri daripada Abu Bakar Siddiq. Ternyata bapak yang dermawan tersebut melahirkan dua putri yang dermawan. Rasulullah akui, Rasulullah setuju. Timbul pertanyaan di sini, apakah tidak termasuk menginfakkan harta sampai ludes berlebih-lebihan di dalam berinfak atau bagaimana? Jawabannya ma'asyurul muslimin yaitu kembali kepada iman seseorang. Kalau kita berinfak sampai harta kita habis, mungkin setelah itu kita nyesel. Setelah itu kita ngemis dan minta sama orang. Setelah itu kita uh, meratap, ya kenapa tadi saya berinfak? Menyesal. Kenapa? Karena iman kita rendah. Iman kita tipis. Makanya makin kuat iman seorang hamba, maka makin kuat dia berinfak, makin kuat dia berinfak. Makin lemah iman seorang hamba, maka makin lemah dia berinfak. Tatkala datang panitia daurah, maaf umpama misalnya minta bantuan infak buat daurah, keluarin uangnya, keluarin dompet, pilih-pilih, keluarin dua pedang. Orang bawa pedang. Panitia lihat ini marah apa mau infak? Kok sengaja ngeluarin uang yang ada gambar orang bawa pedangnya. Tapi kalau masuk kebun binatang, masuk tempat wisata, simpan untuk uang pedang, cariin uang merah. Masya Allah. Kenapa begitu kuat dia mengeluarkan harta untuk kesenangan dunia? Begitu berat baginya mengeluarkan harta untuk kesenangan akhirat. Disebabkan apa? Iman. Makanya kata Rasulullah dalam bahasa yang ringkas, padat, tepat. Apa kata Nabi kita? Wassadaqatu burhan. Dan sadaqah adalah bukti. Bukti dari apa? Iman seorang hamba. Maka kita apabila ingin melihat iman kita sudah tebal atau masih tipis, lihat saja diri kita sendiri. Iman saya seperti apa, kita bisa melihatnya. Dari mana? Dari sisi infak kita, dari sisi sodakoh kita. Itulah ukuran iman kita. Kalau masih berat asalnya Allah, maka kita masih tipis iman kita. Nah, iman tersebut buat diri sendiri nanti di padang mahsyar. Allah. Wal, Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat berikutnya, mari kita perhatikan ayat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب qiyamati wa ويخلد fihi muhana." Dan di antara sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman, yaitu orang-orang yang la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yang tidak berdoa kepada ilah yang lain bersama Allah, tidak berbuat kesyirikan. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak. wala yaznun dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia akan menemukan dosa yang besar. Dia menemukan hukuman yang dahsyat. Yudha'af lahul azab al qiyamah. Dilipatkan baginya azab pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman mereka meninggalkan tiga dosa tersebut. Pertama, dosa mensekutukan Allah. Berdoa kepada selain Allah. Di sini dikatakan selain Allah siapa saja. Baik berdoanya kepada wali, baik berdoanya meminta kepada kuburan, Baik berdoa yang meminta kepada jin dan syaitan, bahkan malaikat atau bahkan nabi sekalipun tidak boleh. Maka syirik apabila kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu minta kepada Nabi ya Rasulullah, aghithni ya Rasulullah, tolonglah saya. Ya Rasulullah, farij garbi, ya Rasulullah, lapangkan kesempitanku. Tidak boleh, haram, kesyirikan. Syirikan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yaqtuluna an-nafs allati haramallahu illa bil haqq dan dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Baik membunuh langsung atau membunuh secara perlahan-perlahan. Jual makanan, makanan penuh dengan racun, jual obat, obat ada racunnya atau perbuatan-perbuatan lainnya. Sengaja membakar hutan sehingga banyak yang sakit tidak menutup kemungkinan ada yang meninggal dunia. Mereka diancam oleh tuluna nafsal lati haramallahu bil haqq. Wala yaznun dan tidak melakukan perbuatan zina. Menunjukkan tiga hal tersebut dosa besar dan yang paling besar adalah berbuat syirik. Kemudian di bawahnya membunuh Kemudian yang ketiga adalah berbuat zina. Nauzubillah. Zina yang dimaksud di sini ma'asyiral muslimin adalah zina dalam makna kesungguhannya. Bukan zina mata, bukan zina hati dan bukan zina tangan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zina mata, zina hati, zina tangan salah satu di antaranya mesti mengena kepada anak Adam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kutiba 'ala ibni Adam hadduhu min az-zina la ma'ala." Anak Adam telah dicatat bagiannya berzina tidak mustahil. Mata zinanya melihat, telinga zinanya mendengar, kaki zinanya melangkah dan kemaluan membenarkannya atau mendustakannya. Maka seorang yang menatap aurat dan menikmati aurat tersebut, maka dia lagi berzina matanya. Nauzubillah seorang wanita yang sengaja membuka auratnya, memperlihatkan auratnya, maka dia lagi berzina dengan auratnya. Walaupun ayat ini tidak memaksud zina tersebut, akan tetapi yang dimaksud adalah zina dalam makna kesungguhannya. Sesuatu yang halal bagi suami istri dan haram bagi selain mereka. Dan ma'asyiral muslimin, data yang menyedihkan pada zaman sekarang banyaknya perzinaan terjadi di negeri kita, di negara kita bahkan dilakukan oleh anak-anak kecil wal billah. Wala wa may yaf'al dan barang siapa yang melakukan hal demikian dia menemukan dosa yang besar, hukuman yang berat yang dilipat gandakan bagi mereka adab pada hari kiamat dan mereka kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Illa kecuali orang-orang yang bertaubat. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Sahabat Nabi dahulu ada yang berbuat kesyirikan. Ada di antara mereka yang jatuh dalam membunuh darah yang haram. Akan tapi mereka bertobat. Illa mentab. Kecuali orang-orang yang bertobat. Wa amana. Dan beriman. Wa amila amalan salihah. Dan melakukan amal salih. Lihat. Taubat dia menyesal Kemudian dia benar-benar beriman dan melakukan amal saleh. Apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka lah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Wa kana Allah ghafurur rahimah. Dan Allah Maha penyasih, pengampun lagi Maha pengasih. Allah Maha berkuasa, masyaallah muslimin. Di antara kekuasaan dan kebesaran Allah Allah mampu mengganti gunung-gunung dosa kita diganti oleh Allah dengan gunung-gunung pahala dengan syarat apabila kita datang dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita datang minta ampun kepada Allah, menyesal, Allah ganti semuanya. Bukan cuma dimaafkan, bukan cuma diampuni, tapi diampuni, dimaafkan, kemudian diganti dengan pahala. Subhanallah. Setelah dia menikmati dosa, maka setelah dia bertobat, dia menikmati pahala dari dosanya. Wah, ini luasnya ampunan Allah. Agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا Dan orang-orang yang bertobat dan melakukan amal saleh, maka mereka lah orang-orang yang tobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-72, "Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil laghwi marru kirama." Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, tidak menghadiri kepalsuan, Wa idza marru bil lagwi marru kirama dan apabila mereka melewati orang-orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia maka mereka melewati dengan kehormatan dirinya. Di sini ma'asyiral muslimin Allah terangkan di antara tanda-tanda hamba-hamba Allah yang mulia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang la yashhaduna zur la yashhaduna zur secara bahasa maknanya yaitu tidak menyaksikan la yashhadun tidak menyaksikan tidak menghadiri azur kepalsuan azur artinya apa kepalsuan tidak menghadiri kepalsuan Apa maknanya? Para ulama rahimahumullah menerangkan banyak maknanya. Ada yang mengatakan kepalsuan yang dimaksud di sini adalah berbuat kesyirikan. Ini adalah palsu karena yang asli adalah mengibadati Allah. Ada yang mengartikan kedustaan, kefasikan, kebatilan. Dia tidak mau menghadirinya. Muhammad ibn al-Hanafiyah, anak dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, mengatakan kepalsuan yang dimaksud di sini adalah Allahu wal ghina, perbuatan sia-sia dan musik. Tawus bin Kaisan, Muhammad bin Sirin, Rabi' bin Anas dari kalangan tabi'in ada yang mengartikan kepalsuan yang dimaksud di sini adalah a'yadun musyrikin. Hari raya, hari raya orang-orang musyrik dalam hari raya tersebut orang musyrik membanggakan kesyirikannya kita malah mengucapkan selamat kepada mereka. Nauzubillah. Demi cuma mendapatkan uang, demi tidak enak dengan teman, demi tidak enak dengan atasan, kita gadaikan agama kita. Nauzubillah. Ada yang mengartikan kepalsuan tersebut adalah minuman khamar, minuman keras. Enggak boleh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk di tempat atau di hidangan yang di sana dibentangkan atau diputarkan minuman keras. Jadi kalau ada acara, ada pesta, ada minuman keras, maka kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan duduk di sana. Tempat yang di sana diminum minuman keras Wal'iyahzubillah. Dan ada yang mengatakan persaksian palsu. Kesimpulan, Al-Hafidh al Kathir dan Syekh Sa'di Sa rahimahullah mengartikan bahwasanya seluruh kemungkaran dia adalah kepalsuan. Karena hukum asal adalah ibadah dan taat kepada Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah, hamba-hamba yang dipuji oleh Allah, dia tidak mau duduk di tempat yang ada kemaksiatan di sana. Apabila dia sampai ke tempat yang di sana ada kebatilan, dia segera bangkit, meninggalkannya. Apabila dia tidak sanggup untuk merubahnya. Apabila ada majlis penuh dengan ghibah, dia tinggalkan. An-namimah, menghina, Istiza syurbul khamar wa furushul harir kata Syekh Sa'di di, di majlis yang di sana ada dibentangkan uh, sutra anak laki-laki nggak boleh pakai sutra perempuan boleh maka dia tidak duduk di sana ini adalah semua kemungkaran dia adalah azul walladzina la yashhaduna zur dia tidak mau menyaksikan kemungkaran tersebut walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil laghwi marru kirama dan apabila mereka melewati perbuatan yang sia-sia maka mereka melewatinya dengan kehormatan diri, tidak ikut-ikutan. Ini ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang dis, yang disebutkan oleh Allah. Kemudian pada ayat yang keempat yang ke-73 walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhiru alayha summa wa 'amyana dan orang-orang yang apabila diperingatkan, diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, maka mereka tidak bersikap seperti orang tuli dan orang buta. Akan tapi mereka bagaimana? Idza yutla idza dzikrullah wajilat qulubuhum. Apabila disebut Allah maka bergetar hati mereka. Nah, masyarakat muslim ini ancaman sebenarnya bagi kita. Kita yang disinggung di sini. Apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah jadi kita semua diingatkan dengan ayat-ayat Allah di sini. Maka apabila kita seperti orang buta dan orang tuli kena dengan ayat ini. Apabila kita merasa bertambah iman kita, bergetar hati kita, maka kitalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman, "Alladzina idza dzukirallah wajilat kulubuhu, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh zadatuhum iman." Apabila disebut Allah, bergetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Kata Allah di awal-awal surat Al-Anfal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan hamba-hamba Rahman tersebut adalah hamba-hamba yang berdoa. Rabbana hab lana min azwajina, wahai Rabb kami, Anugerahkanlah kepada istri-istri kami, pasangan-pasangan kami, wa dan keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ada ma'asyiral muslimin, nasib manusia ini punya anak waktu kecil imut-imut kalau udah besar durhaka luar biasa. Selalu bikin nangis orang tuanya. Iya apa tidak? Iya. Selalu anak tersebut menyusahkan orang tuanya. Nauzubillah. Maka orang tua yang dapat anak seperti ini selalu bikin susah. Selalu bikin sedih, selalu bikin masalah. Maka berarti dia adalah hamba yang tidak diberikan kurrata a'yun. Tidak diberikan keturunan yang penyejuk hati. Makanya doa ini mengatakan, Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan keturunan yang penyejuk hati. Istri yang penyejuk hati, pulang ke rumah sejuk hati tersebut. Hati sejuk kalau pulang ke rumah pertanda dia adalah hamba yang doanya dikabulkan oleh Allah mendapatkan istri penyejuk hati sebagian orang nggak pulang ke rumah keriting hatinya melihat istrinya keriting tah mana yang lebih keriting daripada rambut istrinya tersebut subhanallah menunjukkan bahwasanya dia tidak dianugerahkan penyejuk hati dari istrinya maka ma'asyur muslim berdoalah pada Allah. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa di sini bukan pemimpin dunia, akan tetapi pemimpin di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengartikannya pemimpin dunia. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما mereka lah sifat-sifat yang telah disebutkan tadi mereka lah orang-orang yang diberikan balasan dengan tempat yang tinggi disebabkan karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan tahiyyatan wassalama dengan penghormatan dan salam. Masya Allah. Di saat penghuni neraka. Di saat penghuni neraka. Berjalan di atas sirat. Di antara mereka disambar. Oleh kait-kait yang merobek-robek tubuh mereka. Disambar dengan kait-kait yang terbang merobek mereka. Di antara mereka ada yang terjatuh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya suatu benda yang berat dijatuhkan dari atas neraka jahanam maka dia akan baru sampai ke dasarnya setelah 70 tahun perjalanan saking dalamnya jurang neraka jahanam kita ma'asyiral muslimin jatuh dari ketinggian 2 meter saja 3 meter saja gimana rasanya gimana kalau jatuhnya dalam jauh seperti itu dalam suatu hadis yang disahkan Syekh Al-Bani dalam silsilah sahihah dikatakan terkala penghuni neraka jahanam jatuh meluncur ke bawah maka dia disambut dan dikejar oleh ular-ular yang berbisa. Disambut oleh kala jengking seperti onta yang menyengatnya. Begitu dia sudah dekat kepada panasnya api, maka kala jengking tersebut menjauh darinya. Maka diganti dilahap oleh api. Subhanallah. Maka pada saat tersebut, para penghuni neraka saking siksanya adab, mereka berdoa kepada berkata kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, mintalah kepada Rabb kamu agar kami diwafatkan, minta dimatikan." Karena siksaan neraka tersebut ma muslimin tidak ada kematian di sana. Di dunia ini dipenggal kepala seseorang tinggal tunggu berapa saat mati dia. Tapi di akhirat tidak dicincang-cincang pun seseorang masih saja hidup dan tidak mati masih saja hidup merasakan pedihnya siksaan. Nas'alullah as-salamata Di saat pedih seperti itu Allah berikan ganjaran kepada mereka yang beruntung. Ulaika ghurfata bima sabar. Mereka mendapatkan tempat tempat yang tinggi karena kesabaran mereka. Perhatikan karena sabar. Kenapa? Karena di dunia mereka sabar, manusia bersenang-senang, mereka bersedih-sedih. Manusia tidur nyenyak, mereka bercapek-capek. Maka masyarakat muslimin ingat tidak mungkin kita dapat sorga Allah kecuali dengan sabar. Ingat itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada suatu ibadah yang bisa kita lakukan kecuali dengan dengan sabar. Maka masuk sorganya penghuni sorga karena mereka sabar. Dan masuk nerakanya penghuni neraka karena mereka tidak sabar. Sabar kuncinya. mereka mendapatkan sambutan penghormatan dan salam khalidina fiha hasunat mustaqarr wa muqama mereka kekal di dalamnya dan sebaik-baiknya tempat menetap dan tempat berdiam qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum katakan ya Muhammad ya Rasulullah ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum sungguhnya Rabbku tidak akan memperdulikan kamu tidak akan mengindahkanmu kalaulah bukan karena doamu faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lidama dan sungguh kalian telah mendustakannya maka kelak itu semua akan menjadi azab yang menimpamu perhatikan ma'asyiral muslimin di dalam ayat ini dimulai dari ayat yang pertama kita baca tadi Allah menyebutkan di awal-awalnya mengenai hamba-hamba yang berdoa apa doanya Mereka berdoa mengatakan Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Kemudian di tengah-tengahnya Allah sebutkan mereka berdoa. Apa doa mereka? Rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di awal dimulai dengan doa, mereka suka berdoa. di tengah Allah ceritakan hamba-hamba Allah yang rahmat tersebut mereka berdoa kemudian di akhir ayat Allah katakan Allah tidak peduli kepadamu kalaulah bukan karena doamu menunjukkan begitu pentingnya kita berdoa masyarakat muslimin Allah nggak akan memperdulikan kita kalaulah bukan karena doa kita maka jangan kita nepuk dada wah saya udah haji nih lihat nih peci saya putih saya ini sudah beribadah nih, nih lihat jidat saya hitam. Saya ini sudah berpuasa nih, nih bau nafas saya. Jangan masyarakat muslimin, Allah tidak akan memperdulikan kita kalaulah bukan karena doa, doa, doa kita masyarakat muslimin. Makanya terkala Allah menyebutkan ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba yang disayangi, Allah mulai dengan kata mereka suka berdoa ini. Di akhirnya Allah sebutkan mereka suka berdoa dengan doa ini. Kemudian kata Allah, katakan Allah tidak akan peduli kepadamu kalaulah bukan karena doamu. nah nah, kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, "Laisa syai' akram 'ala Allah min doa Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah melebihi daripada doa. Bahkan ibadah itu sendiri adalah doa. Doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau seandainya kita memperhatikan Al-Qur'an, membolak-balik Al-Qur'an, kita temukan awal Al-Qur'an surat Al-Fatihah terkandung di sana doa. Ihdinas siratal mustaqim. Dan akhir daripada Al-Qur'an juga adalah doa. Surat An-Nas doa mohon perlindungan qul a'udzu birabbin nas maka awal Al-Qur'an dimulai dengan doa akhir Al-Qur'an ditutup dengan doa itu tidak lain tidak bukan menunjukkan tingginya kedudukan doa di dalam syariat Islam makanya Rasulullah bersabda orang yang lemah adalah orang yang lemah berdoa. Maka perbanyaklah doa ma'asyarul muslimin. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, di saat duduk dan di saat berjalan karena kita tidak tahu di tempat mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu doa kita yang mana yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.